Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustadz Baharsha Al-Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Syukur kita panjatkan pada Allah Alhamdulillah syukurillah Segala curahan nikmat yang begitu besar kepada kita hari ini Kita memohon kepada Allah Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini manajemen cinta eh, akan sedikit mengupas tentang obat-obat cinta. Setiap kita akan memiliki penyakit. Penyakit cinta kita kepada dunia, cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada semua yang ada di dunia ini. Dan cinta kepada apapun yang membuat diri kita terlena. Makanya ayuhan ikhwaramakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlunya obat cinta agar kita tidak terjerumus pada jurang cinta yang semu yang membuat kita terlena. Hubbu kali syai'in yu'mi wa yusimmi. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana Rasulullah mengatakan, kecintaanmu kepada sesuatu bisa membuat buta dan tuli. Obat cinta yang pertama adalah tablet. Tablet mengandung arti tawakal bikin lebih tenang. Artinya, setiap diri kita, apapun hidup kita, dengan kondisi apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus nantiasa bertawakal kepada Allah. Dan rumus tawakal tentunya adalah kita duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Bukan berarti berdiam diri. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa kepada Allah, akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah suntik. Obatnya perlu disuntik. Apa itu suntik? Suntik ini adalah selalu untuk isi kegiatan. Artinya apa? Hidup kita hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif Jangan terlalu hidup kita, waktu kita sia-sia hanya dengan kemaksiatan tanpa pernah diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Isilah hari-hari kita karena kita bisa melihat Singapura 24 jam, Singaparna sehari 24 jam, Perancis 24 jam, Perancis di sini peranakan Cisaat sehari 24 jam, Cicadas 24 jam, Goa Para 24 jam, Semuanya 24 jam waktu di dunia ini. Cuman ada dengan yang 24 jam itu dia berhasil, ada dengan 24 jam dia hidupnya habis dengan sia-sia. Obat yang selanjutnya adalah kapsul. Artinya konsultasikan apnya apapun sulnya kesulitan. Kapsul konsultasikan apapun kesulitan. Ketika kita ada masalah, konsultasikanlah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga dia memberikan jalan keluar bagi diri kita. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Yakin, ini perlunya kita curhat, perlunya kita punya teman yang tentunya dekat dengan Allah. Selanjutnya adalah sirup. Kita perlu minum obat yang bentuknya sirup. Apa sirup ini? siap rubah pergaulan kita. Rubahlah pergaulan kita. Jangan berkumpul lagi dengan orang-orang yang salah. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur akhadukum may khalil." Seseorang itu akan mengikuti tuntunan teman dekatnya. Oleh karena itu, lihat siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Berkumpul dengan pandai besi bau besi, berkumpul dengan tukang minyak wangi bau minyak wangi berkumpul dengan orang-orang yang soleh insya Allah ke bawah saleh berkumpul dengan orang-orang yang salah ke bawah salah gimana gaulnya selanjutnya obatnya perlu diurut obat tradisional apa urut ini ubah rutinitas kita yang dulunya nggak suka ke masjid mulai suka ke masjid yang dulunya nggak pernah baca Quran mulai baca Quran yang dulunya sulit berzikir mulai lisan kita basah dengan berzikir yang dulunya sulit tahajud coba untuk tahajud yang dulunya sulit untuk saum sunnah coba saum sunnah yang dulunya nggak pernah sholat duha mulai rutinkan sholat duha artinya mulai hari ini kita coba menjadah wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil mulai rubah diri kita Selanjutnya kita perlu minum jamu. Apa jamu? Jadilah dirimu. Jangan mengekor. Jangan ikut-ikutan. Mang tasabbaha biqaumin barang siapa yang mengikuti suatu golongan maka di akhirat kelak dia akan termasuk golongannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo ikhwaramakumullah, hidup kita adalah diri kita yang menentukan nasib kita adalah kita. Ibadah kita untuk kita tidak bukan untuk orang lain, maka jangan pernah jadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Yang terakhir adalah obatnya perlu istirahat. Ibaratnya kita sedang sakit, maka kita pun perlu istirahat. Apa istirahat? Istighfar, terangi hati. Banyak beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruh innahu kana tawwab beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Pengampun, Maha Pengampun segala tobat yang kita lakukan. Maka tubuh ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat, taubat nasuha. Ayuhal Ayuhal Allah Demikianlah obat-obat cinta yang harus kita miliki mulai hari ini kita mulai diri kita dekatkan kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita miliki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Faghfir lana dhunubana ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya Segala maksiat yang kami lakukan Sebesar apapun maksiat itu ya Rabbana Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan Sebengkok apapun jalan kami luruskan ya Allah Segelap apapun hidup kami terangi dengan nur hidayahmu ya Rabbana Wanzur ilaina birahmatik dan pandangilah kami semua dengan pandangan rahmatmu. Jangan pernah pandang kami semua dengan murkamu karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan. Awalan wa akhiran wa dakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qolan tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amalan kami sedikit ya Allah, sedangkan maksiat kami begitu menggunung di hadapanmu. Hanya dengan rahmat dan hidayahmu kami akan menggapai surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Manajemen Cinta merajut cinta hakiki menggapai ridho ilahi.